بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى وصحبه وسلم أما بعد سورة الفجر مكية أو مدنية ثلاثة ثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم والفجر أي فجر كل يوم وليال أش أي أشهر ذي الحجة والشفع الزوج والوتر بفتح الواو بفتح الواو وكسرها لغتان الفرد والليل إذا يس مقبلا ومدبرا هل في ذلك القسم قسم لذي حج عقل وجواب القسم محذوف أي لا تؤذبن يا كفار مكة ألم ترى تعلم يا محمد كيف فعل ربك بعاد إيرا هي عاد الأولى إيرما هي عاد الأولى فإرم عطف بيان أو بدل ومن صرف للعالمية والتأنيس ذات الإماد أي الطول كان طول الطويل منهم أربعمائة ذراع التي لم يخلق مثلها في البلاد في بدشهم وقوتهم وثمود الذين جابوا قطعوا الصخرة جمع صخرة واتخذوها بيوتا بالوادي وادي القرى وفرعون ذي الأوتاد كان يتعد أربعة أوتاد يشد إلى يدي ورجلي من يؤذبه الذين طهوا تجبروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد بارك بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم سورة الفجر Makkiyah Qaul Jumhur Pendapat Jumhur surat Al-Fajr adalah Makkiyah Au Madaniyah itu ada pendapat Qaul Ali bin Abi Talha 30 ayat Bismillahirrahmanirrahim wal fajri demi fajar. Ada menyatakan itu fajar kuliyom, fajar setiap hari. Hmm? Fajar setiap hari. Tapi sebenarnya banyak tafsiran ada di sini. Ada yang menyatakan wal fajri demi fajar ay fajar yomin yomil muharram. Ya. Fajar awalu yaumin minal Muharram, fajar hari pertama dari bulan Muharram. Kenapa? Karena bulan Muharram itu adalah bulan pertama Islam. Dikatakan fajar li'annau yatafajjaru minhu ayyamus sana Karena dari fajarnya hari pertama, tanggal pertama bulan Muharram, maka akan mengalir, maka akan keluar eh, hari-hari dalam setahun. Hmm, kan tahun Islam dimulai daripada Muharram. Ada lagi yang menyatakan fajar di sini fajar yomin nahar. Fajar hari Idul Adha. Nah, karena setelah disebutkan walayalin ashrin eh, malam sepuluh tanggal sepuluhnya nya wal fajri walayalin ash demi fajar hari yaumun nahar tanggal sepuluh walayalin ashrin dan malam-malam sepuluh yaitu malam-malam sepuluh daripada malam-malam Dhul Hijjah. Nah, bulan Dhul Hijjah. Banyak sekali ada di situ. Uh, ada yang menyatakan wal fajri fajar hari-hari Dhul Hijjah. Nah, karena setelahnya itu walayalin ashrin fajarnya sampai fajar. Uh, fajar setiap malam-malam daripada bulan Dhul Hijjah. Wal fajri demi fajar dengan tafsiran macam-macam tadi itu. Walayalin ashrin dan demi malam-malam sepuluh Maksudnya Ashridil Hijjah sepuluh bulan Dul Hijjah dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena malam-malam itu afdol layalis sanah, paling afdolnya malam-malam dalam setahun. Jadi kalau bulan Dzulhijjah paling afdolnya malam-malam itu yang pertama satu sampai sepuluh malam satu malam dua sampai malam sepuluh Kalau ada di Ramadan awakhir. Hah? Ada yang di awal? Ada di awakhir. Wasyaf'i dan demi asyaf'i pasangan azoj demi pasangan walwatri atau walwitri boleh dibaca fathah boleh dibaca kasroh bivat hilwawi wakasriha al dan demi yang witir, yang tunggal gitu. Maksud Asy-Syafi'i di sini apa? Nah, Asy-Syafi'i di sini ada menyatakan makhluk demi yang pasangan karena makhluk itu semuanya berpasangan. Ada langit, ada bumi. Hmm? Ada panas, ada dingin, ada malam, ada siang, ada bulan, ada matahari, ada laki, ada perempuan, ada sehat, ada sakit. Itu wasyaf'i semuanya, demi makhluk. Wal watri dan demi yang tunggal itu Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan itu sifat, sifatnya makhluk. Wasyaf'i dan demi sifat-sifat makhluk. Ada gudroh, ada ah, ajaz. Mampu, ada mampu, tidak mampu. Ada ilim, ada jah, jahil itu wasyaf'i. Tapi kalau Allah ada gudrah bila azin. Kalau Allah ada ilim bila jah, jahlin wal watri. Nah, eh, jadi ada beberapa yang, yang jelas itu makhluk atau sifatnya makhluk wal watri itu Allah atau uh, sifat al sifat Allah. Walaili idha yasr Ida yasri itu. Walaili dan demi malam hari Ida yasr ketika yasri ketika mukbil datang au mudbira atau uh, hilang pergi nah, kalau datangnya malam hari dengan akhirun nahar paham ya kalau perginya malam hari dengan akhirul lail, dengan tulu'ul fajar. Hah? Demi malam hari yang datang silih berganti gitu aja. Iya. Gitu aja Sri. Ada lagi yang menyatakan walaili di sini yang dimaksud bukan setiap malam tapi malam Muzdalifah malam Muzdah Muzdalifah. Ada lagi menyatakan walaili di sini dan demi malam malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dua malam itu ada malam berkah. Nah, dibuat sumpah. walaili dayasri hal fi dalika qasamul lidhi hijr. Hal fi dalika istifham tagri. Istifham tagriri. Hal fi apakah di dalam itu sumpah semuanya? Qasamun lidhi hijr adalah sumpah bagi orang yang punya akal. Hijr itu sebetulnya eh, mana ya? Hajiz, hajir, ya, mana. Kenapa dikatakan agil tadi itu hijr atau mana? Hajarahu ay mana'ahu gitu. Karena yamna'u al-insan anil fi'lil makruh au golil makruh gitu ya karena mencegah manusia daripada perbuatan yang tercela madmum atau ucapan yang ter yang tercela ya apakah sumpah itu bagi orang yang berakal yang disumpah itu apa sih Hah? Jawabul gosam mahdhuf, jawab gosamnya tadi itu adalah mahdhuf, la tu'adzabunna, bakal kamu akan diazab ya kufar Mekah wahai orang-orang kafir Mekah. Hmm? Ada lagi menyatakan jawabul gosam di sini inna rabbaka labil mirsad nanti. Inna rabbaka labir mirsad. Jadi Allah kasih sumpah-sumpah-sumpah tadi itu ini sumpah bagi orang berakal. Hah? Cuma yang dia ngomong ini nggak berakal, nggak mikir gitu loh. Hah, tidak mikir. Nah, sekarang diajak mikir sekarang. Akibat daripada orang-orang seperti kafir Mekah itu tidak mikir sekarang. Mikir apa? Mikir umat-umat yang dahulu. Yang lebih top daripada orang-orang kafir Mekah yang sombong saat itu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin iram Alam tara alam ta'lam tidakkah kamu mengetahui ya Muhammad wahai Muhammad khitabnya kepada Nabi Muhammad tapi sebenarnya bukan untuk Nabi Muhammad saja untuk semuanya. Kaifa fa'ala rabbuk bagaimanakah Tuhan kamu memperlakukan bi'ad dengan kaum 'ad? Iram Iram ini badalnya 'ad. 'Ad ini sebetulnya nama orang. Hah? Ad bin Awas atau bin Aus bin Iram bin Sam bin Nuh. Turunannya Ad dikatakan Gaumu Ad atau Bani Ad. Nah, Iram ini dikatakan Ad al-Ula. Ad yang pertama. Karena datuknya Ad, Ad bin Aus bin Iram. Karena dikatakan ia adul ula. Oh bukan. Ad di sini ada ad kedua, ada ad kedua, ad pertama, ada ad kedua karena anaknya ad ini ada dua. Ada yang bernama Syadid, ada yang bernama Syaddad. Ini yang Syaddad. Nah, ya, ini yang Syaddad, ad yang kedua, bukan yang Syadid yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Iram jadi ataf bayan atau badal. Dan irama berarti eh ismul ladzi la itu. Karena alamiah dan taknis. Dhatil imad Ad ini dhatil imad Dia datit betul orangnya tinggi-tinggi yang memiliki sifat tinggi-tinggi malak atul minhum orang yang dianggap tinggi di antara mereka miyah dirok 400 dirok 400 dira 200 meter deh lebih eh jadi raksasa gitu sudah eh turunannya at ini raksasa ini Hmm? Tapi ada yang menyatakan yang dimaksud datul imat ini bukan itu. Bangun rumahnya itu ada imatnya dari di atas seperti panggung. Ada yang mengatakan begitu, bukan karena tinggi-tingginya itu bukan. Ya. Nah, jadi ada ada khilaf juga sih ada di situ. Allati lam yukhlaq mithluha yang tidak diciptakan mithluha seperti ini Hah? seperti ad ini fil bilad di negeri-negeri fi batsihim dalam kekuatan mereka wa quwwatihim ka ono kekuatan seperti itu ada lagi menyatakan lam yukhlaq mithluha al madinah kota ad ini tidak diciptakan seperti di negeri eh, di negeri-negeri yang lainnya. Kenapa? Karena hebat bangunannya. Luar biasa. Jadi ini ceritanya Ad ini mempunyai dua, dia itu raja. Raja yang apa? Yang dolim. Punya anak dua, tadi itu Syadid sama Syaddad. Ya. Setelah mati Ad, keduanya jadi raja. Hmm? Ah, syadid eh, orangnya yaitu dolim rampas sana rampas ini mati. Akhirnya setelah itu yang jadi raja adalah Syaddad raja tunggal waktu itu sudah. eh, Dia yang menguasai semuanya. Ini Sadat ini orangnya senang baca buku-buku gitu eh, diceritakan dalam suhuf mungkin saat itu. Nah, Bagaimana sifatnya surga itu dan ini dia ingin membuat negerinya seperti surga. Alhasil ringkas cerita luar biasa sudah mulai permatanya, bangunannya, kainnya, semuanya. Malah diceritakan bangunnya aja itu sampai 300 tahun. Karena umurnya 900 tahun. Nah, ini umurnya orang-orang dulu itu. Kemudian mereka membuat bangunan seperti gitu itu bukan ta'anud ya, bukan karena ingin membuat negeri yang maju bukan, tapi ingin menyaingi surga Tuhan. Nah, ingin menyaingi surga surga Tuhan ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang begitu ya. Jadi sifat Fir'aun itu ada, mungkin sekarang pun masih ada kadang-kadang. Nah, ingin jadi Eh, Dikdaya, digdaya jadi yang heb, terhebat memaksa segala sesuatu ya itu termasuk sifat rububiyah itu jadi orang yang golim kohir gitu nah, akhirnya ternyata mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin topan. Nah, nanti akan dibahas itu. Ya. Dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala malah itu kalau tidak salah Nabi Allah Hud ya. Nabi Allah Hud alaihissalam itu. Itu malah e, dikasih garis sama Allah Hud untuk kaumnya. Jangan ada yang keluar daripada garis. Jadi memang tidak diperintahkan untuk perang. Jadi ada para nabi itu tidak diperintahkan untuk perang. Maka no sabar terus masih disiksa. Tapi ada nabi yang diperintahkan untuk perang. Nah, seperti Nabi Allah Dawud perang itu ya termasuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk perang. Ada yang tidak diperintahkan untuk perang. Masih di disiksa tidak diperintahkan untuk perang. Ya harus nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Allah Isa tidak diperintahkan perang memang, tidak menjadi panglima perang. Karena itu kalau ada orang Kristen menyatakan karena belas kasih, bukan, bukan hanya karena rahmat itu aja, tapi karena memang tidak diperintahkan oleh Tuhan untuk melawan, untuk berperang. Hmm? Nabi Allah Musa sendiri tidak diperintahkan untuk perang dengan Fir'aun. Tapi diperintahkan untuk menyelamatkan Bani Israel oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada nabi yang diperintahkan perang, seperti Nabi Dawud diperintahkan perang. Termasuk Zainal Muhammad lah diperintahkan perang itu bukan berarti satu gambar kedoliman atau kekerasan, tidak. Karena perintah Tuhan itu untuk memberantas kebatilan. Paham ya? Nah, ini Nabi Hud tidak diperintahkan perang. Nah, cuma diperintahkan untuk memberikan peringatan akal bahkan datang kalau kamu nggak taat, adab daripada Tuhanmu. Adab sing ditantang begitu. Nah, akhirnya diperintahkan untuk buat garis. Kaumnya tidak boleh melebihi daripada garis. Kemudian datang awan yang hitam. Eh, datang awan yang hitam. Jadi awan yang hitam itu datang berhenti. Nunggu perintah Nabi Allah Dawud. Situ kaum Ad sudah siap untuk perang gede-gede tadi itu sudah siap untuk perang. Udah. Kata Nabi Dawud, ayo inti inti beriman. Yang mau beriman masuk ke ke garis kita. Inti selamat. Kalau enggak inti akan diserang sama ini. Dan ini uh, apa namanya awan yang hitam tadi itu ibarat serigala-serigala yang sudah mau maju. Cuma dikendalikan sama malaikat masih. Sudah diizinkan sama Tuhan untuk menyerang mereka tetap mereka dengan menyombongkan kekuatannya siap akan menghadapi. Itu menghembus itu angin diangkat itu. Kaum at itu diangkat sampai ke atas. Setelah sudah tinggi dari atas, dibalik kepalanya jatuh di bawah dulu. Prak. gak aja zunaklin apa? Khawiyah. Nah, jadi seperti eh, apa pohon-pohon kurma yang tumbang. Eh? Ya. Jepot seakarnya begitu, pecah semuanya kepalanya mereka. Tidak ada satupun yang selamat. Diangkat ke atas, dibalik, kepalanya dulu jatuh. Prak. Ya, mati mereka semuanya. Ah, ini kaum Ad. Lebih kuat daripada kufar Quraisy dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi diajak mikir lagi umat-umat yang dahulu. Wa tsamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Kaum Samud alladzina jabu ay qata'u. Mereka kaum Samud yang memutus as-sakhra jamak sakhra. Kalau sakhra pakai tak itu taknya namanya dikatakan tak lil ifrad. Syajarun pohon-pohon, satu pohon syajaratun gitu. Hajarun batu-batuan, satu batu. Hajarotun, Tamrun kurma, satu kurma. Tamrotun. Eh? Taklil ifrat itu. sokhrun itu batu-batuan, batu gede maksudnya. Kemudian sakhratun satu batu. Alladzina jabu sokhra bilad mereka kaum Samud adalah jabus sokhra Mereka melobangi, memotong as sokhra batu-batu besar bilwat ada di wad. Wad itu daerah wadi gitu ya, lembah. Wadil Guro. Nah, itu antara Sam sama Madinah. Ya, jadi kalau dia kan di Hadramut itu. Di Saudi ya, akhir Saudi. Iya. Akhir Sa di Saudinya masuk Yaman itu. Saudinya ya. Jadi eh, subhanallah mereka tadi itu gunung-gunung batu itu itu dikeruk. Dibuat kamar dalamnya. Dibuat ruangan, dibuat itu, dibuat seperti istana sudah. Nanti bisa bayangkan kalau sekarang pakai alat itu masih pecah. Itu pakai apa itu zaman dulu itu? Dan itu rumah-rumahnya dari itu. Istananya semuanya juga dari batu. Jadi bukan e, membuat botol begitu ya, ditumbuk-tumbuk enggak. waktu itu bangun sudah buat rumah. Aladin aja jabu sakhar Jadi orang dulu tadi itu sebetulnya e, mereka tadi itu punya ilmu arsitek lebih dari orang sekarang ini ya. Eh, lebih dari orang sekarang. Aladin jabu sakhra bilwat. Itu juga dihancurkan oleh Allah kok. Kena kekufurannya. Wa Fir'aun dil autad dan Fir'aun yang punyai pasak apa? Pasak itu seperti paku ya, tapi bukan dari paku, dari eh, kayu atau beton begitu. Hmm. Untuk apa? Untuk menghadap. Jadi Fir'aun itu paling senang menghadap itu dengan cara pasak tadi itu. Tangan kanan diikat di satu pasak, tangan kiri diikat di satu pasak, kaki kanan diikat satu pasak, kaki kiri diikat dalam satu pasak ini. Karena yabtadi bi arba'at autad yushaddu ilaiha yadai wa rijlai man yu'adzibu. Hmm, mengikat dua tangan dan dua kaki orang yang disiksa. Mereka semuanya ini yang dicontohkan alladzina taghaw baru mereka orang-orang yang sombong. Congkak fil bilad. Ada di negeri-negeri fa'aktsaru fihal fasad. Mereka banyak di dalam negeri tadi itu berbuat fasad itu al-qatl al, al ghairu termasuk al-kufur asyirik. Bagaimana? Terusannya surat ini nanti insyaallah akan di Rebu yang akan datang. Ini diajak mikir orang-orang kafir gures. Eh, ini mikir ini sumpah-sumpah ini bukan sumpah-sumpah remeh ini Tuhan yang bersumpah tadi itu. Kemudian sumpah untuk apa? Sumpah untuk ini. Lidi hijr untuk orang-orang yang punya akal sebenarnya. Cak mikir nih orang-orang dulu. Lebih kuat, lebih hebat negerinya. Fir'aun lebih digdaya daripada kamu. Hancur. Hah? Kamu bakal diadab loh oleh Allah sebagaimana mereka juga diadab karena kekufurannya gitu. Allah alam.